tentang bacaan subhana sub, e, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi terutama tambahan wa bihamdihi ada buku panduan salat yang mengatakan hadis ini dhaif tambahan wa bihamdihi di subhana rabbiyal a'la itu diperselisihkan ulama ya sebagian ulama mendhaifkan tambahan wa bihamdihi dan sebagian ulama men menghasankannya di antara yang mendhaifkannya kalau tidak salah e, Syaukani eh, kemudian disampaikan oleh penanya bahasanya ini disesuaikan oleh Albani di sifat salat Nabi. Maka itu ada tambahan yang diperselisihkan ulama, ada yang menguatkannya dan tidak. Maka silakan beramal dengan apa yang mantap di hati eh, di hati kita. Jika kalau memang mau beramal dengan bacaan ini dan mantap dengan eh, Al Albani yang mensahihkan, silakan diamalkan. Namun jika eh, mantap dengan pendapat yang mendaifkan, ya tidak usah dibaca dan tidak perlu mencela Albani ataupun yang lainnya yang mensahikannya.